Yohanabdina azakumullah, istri-istrinya Ahlul Jannah ini ada dua macam. Yang pertama ialah zaujatuhu fid dunia. Istri dia di dunia nanti akan menjadi istrinya di yaumul qiyamah apabila kedua-duanya termasuk ahlul jannah akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan anak-anak mereka ketika mereka semuanya salihin muttaqin termasuk ahlul jannah semuanya akan dikumpulkan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan dalam firman-Nya di Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim Yang artinya surga-surga adn. Mereka nanti akan memasukinya. Dan orang-orang yang saleh dari kalangan orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, dan anak-anak keturunan mereka. Semuanya dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan berkumpul sebagai pasutri nanti dalam surga. Seperti yang terangkan tadi pagi, kondisi mereka nanti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang laki-laki menjadi laki-laki yang paling sempurna, yang paling ideal, yang perempuan pun juga demikian. Di sini ada sebuah pembahasan terkait dengan pasangan atau pasutri yaitu bagaimana kalau ada suami istri istrinya uh, suaminya meninggal yang laki-laki meninggal. Saleh, bertakwa, Allah takdirkan termasuk ahlu jannah. Sang istri menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Baik. Ternyata mereka semuanya salihin, muttaqin, Allah takdirkan termasuk ahlu jannah. Suami yang pertama di surga, suami yang kedua di surga, itu perempuan juga dalam surga. Nanti yang wanita ini bersama dengan siapa? Nah mungkin boleh antri. Dengan siapa dia? Apakah dengan istri yang pertama, dengan suami yang pertama? Adakah dengan suami yang kedua? Ataukah bagaimana? Ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada beberapa riwayat yang dinukilkan tentang masalah ini. Di antaranya, Diriwayatkan dari Maimun bin Mihran, seorang tabi'in, menceritakan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma pernah meminang Ummu Darda. Sahabiyah, istrinya Abu Darda. abad an tuzawijahu. Ummu Darda menolak menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma Dia mengatakan, Sami'tu Abu Darda radhiyallahu anhu yaqul Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mar'atu fi akhiri azwajiha Au qali akhiri azwajiha Katanya Mudarda Saya pernah mendengar suamiku Abu Darda berkata Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Kata Rasul wanita itu untuk suaminya yang paling terakhir. Al-mar'atu di akhiri azwajiha. Wanita untuk suami yang paling akhir. Jadi kalau semuanya fil jannah, maka dia bersama dengan suami yang kedua. Ummu Darda tidak mau menikah lagi. Dia kepingin dengan dengan Abu Darda saja. Ini hadis uh, ada beberapa penguat-penguatnya barakallahu hukum sehingga insya Allah Taala naik menjadi menjadi hadis yang yang, yang, yang hujjah barakallahu fikum. Yang hujjah. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama barakallahu fikum. Ada lagi yang mengatakan wanita itu di yaumul qiyamah nanti akan bersama dengan suaminya yang paling soleh. Dari dua laki-laki tadi, yang paling soleh, yang berhak bersama dengan istrinya. Allah a'lam bersawab. Tapi secara periwayatan seperti yang disebutkan tadi barakallahu itu. Al-muhim fil jannah. Ya, al-muhim yang penting dalam surga. Entah sama fulan atau sama alam, yang penting dalam surga. Itu yang paling penting barakallahu itu. Baik. Istri yang kedua yang di حور العين في تتري في تتري الحور جمع تري حورة الحور jamak dari haura maknanya ialah allati yakunu bayadu 'ainiha syadidal bayad wa sawaduhu syadidas sawad haura itu wanita yang bola matanya yang putihnya sangat putih, yang hitamnya sangat hitam. Matanya lentik, jelita. Yang namanya ain, hurul ain, al-ain, jamannya aina. Al-aina wasi'atul ain, yang lebar matanya. Hurul ain Artinya wanita yang bermata lebar, yang lentik, yang jelita. Tanda kecantikan seorang wanita. Dibahasakan oleh kita orang bidadari. Itu penggambaran wanita begitu mempesona, begitu cantik, begitu jelita, begitu menawan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa kadzalika wazawwajnahum bihurin 'ain." Demikianlah dan kami menikahkan ahlu jannah dengan hurul in. di bahasa pagi, ahlu jannah minimal dapat berapa? Dapat berapa? Dapat dua bidadari. Ada yang lebih, ada yang banyak. Dan bukan dalam hadis orang-orang yang mati syahid bisa fisabilillah dinikahkan dengan 72 bidadari. Barakallah. Baik, ikhwan. Dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifatnya Al-Hur'in. Di atasnya adalah, mereka ini adalah kawa'id, atrab. Saya bahasakan apa adanya atau bahasa Arab Kalau yang anak masuk. Kita lagi ceritakan wanita ini sekarang. Saya bacakan dengan bahasa Arab atau saya bacakan dengan bahasa apa adanya. Bagi saja. Apa adanya. Orang langsa nggak ada masalah ini. Nggak tahu insya Allah ya. Nah, iya. Di antara sifatnya mereka adalah annahunna kawaib atrab. Allah mengatakan dalam firman-Nya disebutkan dalam surat An-Naba di amma yatasaalun Allah mengatakan inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka nanti mendapatkan mafaza, keberuntungan dalam surga nanti. Yaitu hadaiqa wa a'naba, mendapatkan kebun-kebun yang indah dan anggur-anggur. Wa dan mereka nanti mendapatkan wanita-wanita yang gawaib asrab. Disebutkan dalam tafsirnya al asrab al akrab itu wanita wanita remaja yang sebaya seumur. Al gawaid jamaknya al gaid al mar'atul jamilah Alati baruzat tadiyah. Al-kawaid wanita yang cantik jelita yang besar itunya. Paham salah ya? Nah, yang montok itunya. Sehingga muda-muda, remaja-remaja, seumuran, sepantaran, dan cantik-cantik, jelita-jelita, montok-montok. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Mereka disifati dengan urub. Uruban atraba. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Inna ansha'nahunna insha'a, faj'alnahunna abkara uruban atraba." Terkait dengan hurul in, dari yang ada ini, Allah mengatakan sesungguhnya kami menciptakan mereka dengan sebenar-benarnya. Diciptakan dalam bentuk yang paling ideal. Faja'alnahum abkara. Kami jadikan mereka masih gadis-gadis, masih perawan-perawan. Uruban atraba. Juga sama dengan di atas. Cantik-cantik, jelita-jelita, dan umurnya sebaya-sebaya. Ini yang ketiga. Mereka gadis. Tidak ada janda yang dimasukkan dalam surga. Yang masuk surga hanya gadis-gadis, hanya perawan-perawan. Janda tidak masuk surga. Tayyib Abkar disebutkan dalam uh, keterangan para ulama yang lain, uruban uruban itu maknanya adalah al-mutahabbibat li azwajihin. Wanita-wanita yang sangat mencintai suaminya, yang sangat manja kepada suaminya. Tahu manja ya? Nah, yang sangat manja, yang sangat mesra kepada sang suaminya. Dan mereka masih gadis-gadis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lain dalam ayat yang lainnya lagi terkait dengan mereka ini. Wahurun 'in ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan wanita-wanita hurul 'in diumpamakan seperti mutiara tersembunyi yang paling indah. Mutiara terpendam, mutiara terpendam yang paling indah. Al-Maknun al-makhfi al-musan, yang tersimpan, yang terjaga. Lu'lu' mutiara yang begitu indah. Terjaga dikarenakan tidak ada laki-laki manapun dan siapapun yang pernah melihatnya, yang pernah menyentuhnya. Betul-betul mutiara tersimpan. Mutiara indah berharga yang tersimpan. Lu'lu'il magnun. Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi lam yaqmithunna insun qablahum wala jan. Tidak ada manusia manapun dan jin manapun sebelum mereka yang menyentuh wanita ini. Betul-betul perempuan yang tidak tersentuh oleh siapapun. Baik manusia ataupun jin. Yang kali pertama menyentuhnya suami dia dari kalangan ahlul jannah. Sebagian ulama menafsirkan at tamas At-tamthu al-haid. Sehingga maknanya di antara sifatnya hurul ain mereka adalah wanita-wanita yang tidak pernah mengalami haid. Paham dong? Sehingga tidak pernah datang bulan. Tidak pernah mengeluarkan yang kotor-kotor suci, bersih, wangi, harum, tidak ada yang kotor. Ada kewajiban. Ini sifatnya mereka. Disebutkan dalam al quran dulu dari Barakallah itu. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya ikhwan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah menjelaskan tentang al-hurul 'ain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walau annam ra'atan min ahli al-jannah ittala'at ila ahlil ardi la'adha'at ma bainahuma wala mala'at riha wala nusi wala nasifuha ala ra'siha khairum minat dunya wa ma fiha kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang hurul Kata Rasul kalau seandainya ada seorang wanita dari ahlul jannah Kata-kata wanita umumnya ikhwan meliputi bidadari atau meliputi wanita-wanita dunia yang termasuk ahlul jannah. Tapi yang dimaukan sekarang bidadari. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada seorang wanita ahlul jannah melihat muncul kepada penghuni bumi ini. Nongol muncul di bumi ini. Niscaya parasnya, kecantikannya, cahayanya akan menyinari semua yang ada di bumi ini. Dan akan dipenuhi oleh aromanya yang harum. Bayangkan, satu bidadari. Ketika dia muncul, tampil di dunia ini, cahayanya, kecantikannya, bisa menyinari semua yang di muka bumi ini. Dan semuanya akan merasakan aroma harumnya. Satu dunia lah ya Pak. Satu dunia. Satu bayangkan betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa luar biasanya, dan betapa harumnya. Satu dunia. Bukan satu langsa ya. Santum bayangkan kalau seandainya ada seorang gadis dari langsa ini tidak pernah kelihatan, dipingit oleh keluarganya, tampil keluar rumah, terbuka wajahnya, bersinar. Langsa yang di malam hari yang gelap itu tiba-tiba terang. Cahaya apa ini? Dicari, ternyata cahaya seorang gadis dari langsa. Saya yakin rebutan. Saya yakin rebutan ini. Uh, anak gadis cantik itu Allah baru menerangi langsa ini ya. Bagaimana kiranya menerangi satu dunia ini. Aroma, wanginya. Semuanya bisa menciumnya di seluruh dunia ini. Kata Rasulullah SAW, Wala nasifuha ala ra'siha khairun minat dunia wa ma fiha. Nasif, sesuatu yang di kepalanya dia, aksesoris yang di kepalanya dia, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Bayangkan. Seluruh dunia dan seisinya. Gak ada gunanya. Murah. Dibandingkan dengan sesuatu yang melekat di kepala. Perempuan-perempuan surga. Belum yang lain-lainnya ya. Tidak tergambar. Itu baru satu. Lah ya apa? Antum dapat dua barakallahu itu. <clears throat> Ini terkait dengan hurul in. Di surga nanti Urul in ini betul-betul akan menemani ahlul jannah dengan kenikmatan yang tiada tara. Mereka akan menghibur para suami-suaminya dengan dengan segala sesuatu yang ada padanya. Di antara disebutkan dalam riwayat Hurul in nanti akan bersenandung, akan bernyanyi dengan suara yang begitu indah, suara yang begitu merdu, di hadapan para suami-suami mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal hural 'ain la tughanniyanna fil jannah." Sesungguhnya hurul 'ain mereka nanti akan tersenandung bernyanyi di surganya, di surga Allah azza wajalla nanti. Di antara yang mereka lantunkan mereka mengatakan, Nahnul hurul hisanu khubi'na li azwajin kirami. Kami adalah hurul in. Perempuan-perempuan cerita yang dipersiapkan untuk suami-suami yang mulia. Suara saya nggak merdu. Ya, nanti akan disuarakan oleh bidadari surga dengan suara yang begitu indah, begitu merdu, begitu mempesona, yang semakin membuat cinta para suami mereka. Maka yang kami azakumullah susah membayangkan yang namanya hurul in tadi. Naam. Mereka nanti para kelas itu mahrul jannah di surganya Allah Subhanahu wa taala mereka nanti bagaikan raja bersama dengan permaisuri-permaisurinya. Ada sebuah hadis yang perlu saya sampaikan di sini. Menggambarkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan ahlul jannah. Kenikmatan yang paling rendah bahkan. Dalam sahih Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan Nabiullah Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, ma adna ahlil jannati manzilatan?" Ya Allah, siapa penghuni surga yang paling rendah tingkatannya? Antum dikasih yang paling rendah, bayangkan yang paling tinggi. Tingkatan ahlul jannah yang paling rendah kayak apa? Kala maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan. Yang paling rendah seseorang laki-laki. Yang didatangkan ke dalam surga. Setelah semua ahlul jannah masuk ke dalam surga menempati tempatnya masing-masing. Ada satu laki-laki yang paling terakhir dimasukkan dalam surga. Dikatakan udhul jannah. Silakan masuk ke dalam surga. Dia mengatakan wahai Rabbku, bagaimana mungkin saya masuk dalam surga? Waqad nazalan nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Rabb, ya Allah, bagaimana mungkin saya masuk dalam surga? Orang-orang sudah mengambil rumah-rumah mereka, kamar-kamar mereka, dan mengambil kelimatan mereka. Sudah habis. Saya dapat apa? Ngapain saya dimasukkan dalam surga? Maka Allah menyatakan atarba ayyakuna laka mithlu mulki mithlu mulki malikin min muluki dunia. Apa kamu riba? Apa kamu riba? Kamu diberi seperti kekuasaan seorang raja dari raja-raja dunia. Antum bayangkan. Jadi raja. Raja atau presiden? Hah? Ya Allah raja. Antum raja. Dari raja-raja dunia yang ada ini. Yang memiliki istana dengan perlengkapan dan isinya. Permaisuri, dayang-dayang, wilayah, kekuasaan, prajurit, dan segala macamnya. Raja. Apakah kamu ridho kamu diberi seperti kekuasaan seorang raja dari raja-raja dunia. Dia mengatakan raditu ya Rabb. Ya, saya ridha. Bayangan dia, insya Allah sudah ini. Kayak raja deh. Maka Allah mengatakan la kadzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Untuk kamu yang seperti itu. Dan semisalnya, semisalnya semisalnya, semisalnya. Dikasih lima kali lipatnya. Pada kesempatan yang kelima dia mengatakan raditu rabb itu rabb saya ribo saya ribo wahai Rabbi. Satu saja sudah luar biasa dikasih lima kali lipatnya. Maka Allah mengatakan setelah itu hazalaka wa asratu amthalik. Yang lima tadi untuk kamu. Dan tambahan 10 kali lipatnya. Berarti berarti uh, bukan wa, uh, dan 10 yang semisal. Sahabat sebanyak ya, Pak. Dan 10 yang semisalnya. 15 ya. 5 untuk kamu dan 10 yang semisal itu. 15 kali lipatnya. Bayangkan, dikasih kekuasaan 15 raja. Bayangkan ya. Itu yang paling rendah. Tambahkan lagi kata Allah, walaka mastahat nafsuk waladzat ainuk. Dan untuk kamu yang disukai oleh jiwamu, yang dipandang enak oleh matamu. Untuk kamu semua. Hati Hatimu pengen apa? Untuk kamu. Mata kamu memandang yang dia suka untuk kamu. Maka dia mengatakan Rabbi itu Rabbi itu Rabb. Saya ridha. Ya Rabb, saya ridha. Ya Rabb. Itu yang paling ah, yang paling rendahnya kenikmatan yang didapatkan oleh ahlul jannah. Paling rendah ya. Paling rendah. Bagaimana kiranya yang paling tinggi tidak tergambar sama sekali barakallahu. Yang paling rendah, yang paling terakhir lagi dia seperti seorang raja yang menguasai 15 kerajaan-kerajaan yang ada. Lengkap dengan isinya dan kekuasaannya. Di samping dia permaisurinya dari dunia, istrinya dia, atau bidadari yang ada dalam surga. Lengkap dengan permaisurinya, dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Itu yang paling rendah. Itu yang paling rendah bak seorang raja. Barakallahu fikum. Saya antum di Langsa ini punya rumah segede masjid ini saja. Hah? Antum sudah luar biasa itu. Wah, wah. Ini termasuk jutawan Langsa ini. Ya, rumahnya segede masjid, mobilnya macam-macam, ada mobil ini, ini, ini, ini, usahanya ini, ini, ini, ini, uangnya banyak, istrinya cantik, empat lagi, Hah? Luar biasa. Antum sudah merasakan Masya Allah. Terasa dalam. Dalam. Dalam surga. Baru satu masjid. Satu masjid ya Pak. Dan bayangkan satu kerajaan. Lima kerajaan. Sepuluh kerajaan. Lima belas kerajaan. Luar biasa. Itu yang paling rendah. Yang paling rendah. Sehingga ya khanafitina azakumullah kenikmatan-kenikmatan surga tidak bisa dicerna dengan akal. Tidak mungkin terbetik dalam jiwa. Tidak terbayang dalam akal-akal kita. dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Bukhari Muslim Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqafu qausi ahadikum fil jannah khairun mimma tala'at alaihi syamsu aw taghrib Sungguh seukuran panah qaba kaus itu seukuran panah atau bikin panah. Tanah seukuran tanah eh, panah. Jangan segini di surga itu lebih baik daripada terbitnya matahari atau tenggelamnya matahari. yang lebih baik dari dunia dan seisi. Baru seukuran sepanah ya. Sepanah. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Bukhari Muslim <clears throat> dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku persiapkan kata Allah untuk hamba-hambaku yang saleh di surga nanti sesuatu yang tidak pernah dipandang mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbetik dalam hati seseorang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Sebuah jiwa tidak pernah tahu apa yang dipersiapkan untuk mereka dari perkara-perkara penyucu mata mereka sebagai balasan apa yang mereka amalkan selama ini. Sehingga luar biasa. Luar biasa. Tidak mungkin terbayang sedikit pun kenikmatan kenikmatan tadi karena fitnah Di saat ahlul jannah menikmati kenikmatan-kenikmatan surga tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang lain menawarkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang lain yaitu sebuah kenikmatan yang luar biasa disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang panjang ketika ahlul jannah dalam surga dengan kenikmatan-kenikmatannya maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka apa yang kurang dari kenikmatan yang sudah mereka rasakan selama ini mereka semuanya mengatakan tidak ada yang kurang Tanyakan lagi, maukah kalian diberikan sebuah kenikmatan yang lebih daripada itu? Mereka mengatakan sangat cukup sekali. Sudah dimasukkan dalam surga. Sudah dikasih kenikmatan yang tiada tara. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, iya, ada satu kenikmatan lagi yang diberikan kepada uh, ahlu jannah secara khusus. Disebutkan oleh Rasulullah SAW Lalu Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu menyikap tafirnya. menyikap tabirnya. Sehingga ahlul jannah ketika itu bisa melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka tidak pernah merasakan sebuah kenikmatan yang jauh lebih nikmat daripada melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semua kenikmatan yang sebelumnya mereka rasakan tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa dengan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Orang-orang yang berbuat baik di melukiyamah nanti mendapatkan yang namanya husna, Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Waziyadah. Dan tambahan. Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Az-ziyadahuna an-nadharu ila wajhillah." Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ahli jannah pun merasakan kenikmatan demi kenikmatan. Bertambah nikmatnya mereka dengan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala sempurna komplit tidak ada yang kurang barakallahu fikum ini kalau azakumullah terkait dengan masalah global terkait dengan masalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwanuddina azakumullah yang terpenting bagi kita sekarang ini ikhwanuddina azakumullah ialah kita harus menyadari dan mengetahui bahwasanya tariqul jannah syaqun jalan menuju ke dalam surga terjal sulit penuh pengorbanan penuh perjuangan tidak semudah yang kita bayangkan Kata Rasulullah SAW dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih Neraka dihijabi dengan syahwat-syahwat. Sementara surga dihijabi dengan perkara-perkara makarih yang kita nggak suka. Dalam Sahih Muslim dengan lafaz huffatil jannatu fil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga diliputi dengan perkara-perkara yang nggak menyenangkan, sementara neraka diliputi dengan perkara-perkara syahwat sehingga menuju surga terjal. Banyak perkara-perkara yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan syahwat kita, dengan jiwa kita untuk mendapatkan surganya Allah Azza wa Untuk menggapai surga kita harus melaksanakan perintah-perintah agama yang wajib yang sunnah, meninggalkan larangan-larangan agama yang haram, yang makruh, Perintah agama terkadang kita tidak tahu. Kita tidak paham. Kadang tahu, malas. Kadang tahu, ditinggalkan. Kadang tahu, diingkari. Kadang tahu, ditolak. Larangan agama. Kadang kita tidak tahu. Kadang tahu itu larangan agama. Hawa nafsu tidak sanggup untuk menolaknya. Tahu larangan agama, diterjang, dikerjakan, dilakukan. Allahul Musta'an. Sehingga aturannya banyak. Sehingga jalan menuju surganya Allah bukan perkara yang sulit. Ikhwanamdina azakumullah. Perlu dipahami bahwasanya jalan menuju ke dalam surga itu cuma satu. Jalan menuju ke dalam surga itu cuma satu. Jalan menuju ke dalam surga itu cuma satu. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitab beliau hatil arwah ila biladil afrah. Belum bikin bab. Al-babus sadis ashar. Bab yang ke-16. Fi tawahhudi tariqil jannah. Wa annahu laisa laha illa tariqun wahid. Bab yang ke-16 menjelaskan bahwasanya jalan surga cuma satu. Tidak ada jalan menuju surga kecuali satu jalan saja. Yaitu siratal mustaqim. Beliau mengatakan wahada mimma tafaqat alaihi rusul min awwalihim ila khati ila khatamihim salawatullahi salamuhu alaihim. Prinsip ini merupakan prinsip yang disepakati oleh para rasul dari mulai awal sampai akhir. Alaihi musallatu wassalam. Jalan menuju surga cuma satu. Hanya siratul mustaqim. Wa amma turuqul jahim. Fa'akthar min antuhsa. Adapun jalan menuju neraka. Neraka jahim. Sangat banyak. Tidak mungkin dihitung. Oleh karena itu. Antum cermati baik-baik barakallahu fikum dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jalan tadi, pasti disebutkan tunggal dalam bentuk mufrad. Seperti yang disebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Allah mengatakan dalam firman "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. wa la subul Fatafarraqa bikum an sabilih. Kata Allah sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Disebutkan dalam bentuk mufrad siratun tunggal. Jalanku yang satu, mustaqim, yang lurus kata Allah. Fattabi'u, ikuti dia. Dan kamu jangan mengikuti subul. Kata-kata subul jamak. Subul jamak dari sabilun Jangan mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang banyak itu. Sebab akan mencerai mereka di kalian dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hanya satu. Siratul mustaqim. Hanya satu. Kalau mengatakan dalam firmannya yang lain. Al-Hijr 41. Hada siratun alaiya mustaqim. Ini sirat Jalanku yang lurus menuju kepada aku kata Allah Azza wajalla Tunggal siratun satu jalan saja. Tidak banyak-banyak. Satu jalan tadi barakallahu fikum ialah mengijabai dakwah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ittiba'un ya, ittiba'ur rasul, ittiba'us sunnah mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang mengikuti Rasul, barang siapa yang mengijabai dakwah Rasul, barang siapa yang kembali kepada sunnah Rasul, mengamalkan sunnah Rasul, bimbingan-bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia dimasukkan dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cermati baik-baik satu hadis yang menggambarkan dengan jelas masalah ini. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma disebutkan datang para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sebagian malaikat mengatakan innahu naim. Muhammad lagi tidur. Malaikat yang lain mengatakan al-ainu naimah wal qalbi yaghba. Matanya tidur, hatinya terjaga. Faqul maka para malaikat mengatakan inna li sahibikum hadza mathala adribu lahu mathala. Teman kamu ini, nabi ini ada permisalannya. Coba bikin permisalan untuk Nabi ini. Fakalu. Berkata para malaikat. Masaluhu masalu rojulin bana daran. Wa fiha ma'tubatan. Wa ba'asa da'iyah. Faman ajaba da'i dakhala dar wa akala min al-ma'dubah Wa man lam yujib da'i lam yadkhul dar wa lam ya'kul ma'dubah. Permisalannya Nabi ini diumpamakan seperti seseorang membangun rumah. Bangun rumah. Begitu selesai rumahnya, dia membuat makdubah. Makdubah jamuan makan. Dan mengutus seorang da'i Mengutus seorang da'i untuk mengajak orang masuk rumah tadi. Maka barang siapa yang mengijabai da'i tadi. Maka dia masuk ke dalam rumah dan makan jamuannya. Tapi barang siapa yang tidak mau mengijabai sang da'i tadi. Maka dia enggak masuk rumah dan enggak makan jamuannya tadi. Kata sang malaikat, awiluha lahu yafqah ditakwil. Coba mimpi, uh, coba masal tadi ditakwil, dijelaskan supaya dia paham. Yang lainnya mengatakan inahunain lagi tidur orangnya. Yang lainnya mengatakan innal 'aina naima wal wah, yaqwa. Matanya tidur, hatinya kerja. Takwil. Ditakwilkanlah permisalan tadi. Katanya para malaikat, ajar al-jannah. Rumah tadi surga yang dimaksud. Wadai Muhammad. Dai yang menyuruh orang masuk rumah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia mentaati Allah. Surga tempatnya dapat jamuan surga. Wa man asa Muhammadan faqad asallah dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah wa Muhammadun farraqa bainan nas dan Nabi Muhammad memilah-milah mencerai berikan umat manusia ini muslim ini kafir yang muslim ini yang saleh ini yang saleh asik dengan bimbingan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas jalannya, tidak ada jalan yang lain menuju ke dalam surganya Allah. Jalannya hanya siratul mustaqim. Ini jalannya kaum muslimin. Maka anda harus muslim dulu. Lalu anda harus mengikuti bimbingan, ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Ikuti sunnah-sunnah beliau Yang dengan itu Anda menelusuri siratal mustaqim Yang ujungnya adalah Surganya Allah subhanahu wa ta'ala Itu jalannya Kembali kepada sunnah Rasul Dari sini Khamtina azakumullah kita bisa menyatakan dengan suara yang lantang. Sungguh salah besar. Sungguh salah besar. Ketika ada sebagian pihak yang menyatakan banyak jalan menuju ke dalam surga. Salah besar. Apalagi menyatakan semua orang bebas berpikir. Bebas berpikir. Bebas beragama. Dikarenakan masing-masingnya menuju ke jalur yang sama. Ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada batil. Ini pemahamannya kaum liberalisme. Yang dikenal dengan sebutan JIL. Jemaat Islam Liberal. Yang menyatakan semua agama sama. Muslim, Yahudi, Nasrani semuanya sama. Dikarenakan mereka satu tujuannya. Menuju Allah Azza wa Jal. Menuju ke dalam surga. Banyak jalan menuju ke dalam surga. Terserah anda. Mau lewat yang mana. Mau lewat yang muslim. Nyampe. Mau lewat yang Yahudi. Nyampe. Mau lewat Nasrani. Nyampe. Itu pemahaman kafirnya. Orang-orang jil. Orang-orang jil. Allahul musta'an. Bahkan ada tokoh selain mereka. Dari tokoh-tokoh yang dikenal di kalangan para alim ulama, para kiai-kiai punya pemahaman semacam ini. Masuk surga itu tidak harus melalui jalur Islam. Kata dia. Bayangkan, Islam itu sarana. Yang penting tujuannya. Dia membuat analogi. Orang mau ke Jakarta, mau naik pesawat silakan, mau naik kapal silakan, mau naik bis silakan, mobil pribadi ya silakan. Yang penting sarana, ujungnya sama-sama Jakarta kata dia. Sama dengan yang ini. Islam itu kata dia sarana, yang penting ujungnya adalah surga katanya. Mau dengan sarana Islam, silakan. Dengan yang lainnya, monggo kata dia. Yang penting ujungnya adalah surga. Ini semua pemahaman yang sesat. Lantang kita bersuara. Sesat. Menyesatkan. Membuat orang itu tidak lagi berpegangan dengan keislamannya. Nauzubillah min dzalik. Bertentangan langsung dengan ayat yang tadi kita bacakan dan hadis yang kita bacakan. Sekali lagi, semua nabi, semua rasul sepakat jalan menuju ke dalam surga cuma satu. Siratal mustaqim. Kalau umat-umat yang sebelumnya dari nabi-nabi yang sebelumnya jalan menuju surga dengan cara mentaati nabinya masing-masing. Mengikuti rasul masing-masing. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, maka jalan menuju ke dalam surga hanya satu. Mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak ada lagi yang lain. Semua jalur buntu. Bahkan semua jalur terbuka tapi ujungnya bukan dalam surga. Tapi ujungnya adalah masuk neraka. Jalan selain siratul mustaqim. Selain jalannya Rasulullah SAW. Maka ya khanamdina azakumullah. Tidak ada lagi pintu. Tidak ada lagi jalan. Dan tidak ada lagi pilihan untuk semua umat manusia pada umumnya dan muslimin pada khususnya untuk meraih surga melainkan dengan kembali kepada sunnah Rasulullah SAW yang kembali dapat surga insya Allah yang tidak maka diancam dengan neraka menyimpang dari sunnah Rasul menyimpang dari dari surga ujungnya nerakanya Allah taala Allahul musta'an ini jalannya. Ini jalannya. Adapun kuncinya. <clears throat> Adapun kuncinya. Kunci surga. Ialah kalimat tauhid. La ilaha illallah dengan melaksanakan segala konsekuensi-konsekuensinya, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Dengan penuh keikhlasan. Sesuai dengan contoh Rasulullah alaihi salatu Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Wahab bin Munabbih. Salah seorang tabi'in. Ditanyakan kepada dia. Terkait dengan kunci surga. Dikatakan kepada Wahab bin Munabbih. "Alaisa miftahul jannah. La ilaha illallah. Bukankah kunci surga itu ialah kalimat la ilaha illallah. Dia mengatakan bala. Betul. Kunci surga. La ilaha illallah. Orang yang non muslim. Ingin masuk ke dalam surga. Kuncinya harus melafalkan dua kalimat syahadatain. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Muslim dulu yang muslimin kunci surga dengan mengamalkan konsekuensi la ilaha illallah. Wahab bin Munafi mengatakan setelah itu, bala. Betul kunci surga la ilaha illallah. Dia mengatakan setelah itu, walakin laisa miftahun illa walahu asnan. Tetapi yang namanya kunci tidak mungkin dikatakan kunci, melainkan pasti punya gigi-giginya. Tidak mungkin kunci polos. Ada kunci yang ada gigi-giginya. Entah ke bawah atau dia punya gigi-gigi di bagian tubuh kunci tadi. Fa'in ataita miftahin lahu asnan futihalak wa illa lam yuftah. Kalau kamu membawa kunci yang ada gigi-giginya, akan dibukakan untuk kamu pintunya. Kalau tidak, maka tidak mungkin dibukakan pintu itu untuk kamu. Katanya para ulama, kunci surga itu la ilaha illallah. Gigi-giginya adalah persyaratan-persyaratan la ilaha illallah dan segenap konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah Barakallahu Konsekuensinya ialah beribadah hanya kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Barakallahu Perwujudannya perwujudannya ialah mewujudkan takwa Allah Azza wa Jal berbicara berfirman ketika membicarakan masalah surga. Sudah kita bahas tadi pagi. Allah Azza wa Jal mengatakan uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Ya ayuhaladzina amanu. Ya ayuhaladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan kamu jangan mati melainkan di atas keislaman. Sehingga kuncinya satu wajib muslim. Tidak mungkin surga itu untuk non muslim. Salah kaprah pemahaman kebanyakan orang-orang kafir itu yang meyakini siapa saja yang telah mati dia mati menuju surga Bapak. Anda harus paham itu ikhtiqatnya semua orang-orang kafir. Dari kalangan Nasoro, dari kalangan Yahud dan yang lain-lain. Mereka itu punya ritual ritual penghapusan dosa. Nah, orang-orang nah, Yahudi punya tembok rata tangis. Kesana semuanya menangis di tembok tadi. Kata mereka, setelah itu dosanya akan dihapuskan. Kalau mati, ke surga. Nasoro juga sama. Ada acara penghapusan dosa di gereja-gereja mereka. Ha? Suci dari semua dosa yang ada. Tahun sekali. Barakallahu itu Dilimpahkan kepada Yesus. Berkorban untuk umat manusia. Kalau mati, dimasukkan dalam surga Bapak. Barakallahu itu. Syiah Rafidah juga begitu. Orang-orang Syiah Rafidah juga sama. Mereka punya ritual dan prinsip penghapusan dosa diberikan kepada mullah-mullah mereka, ulama-ulama Syiah mereka. Kalau mati dalam surga Bapak. Ini semuanya penyimpangan. Surga itu bukan untuk orang-orang kafir. Surga itu untuk kaum muslimin. Kuncinya la ilaha illallah. Harus muslim. Dan yang muslim harus melaksanakan konsekuensi-konsekuensi la ilaha illallah. Takwa. Yang namanya takwa melaksanakan perintah-perintah agama. Baik itu akidah, perkara iman, perkara ibadah, perkara akhlak, perkara muamalah, perkara adab. Semua perintah agama dia laksanakan. Maka orang itu dinyatakan sebagai ahlu jannah ketika akidahnya sahih, ketika manhajnya lurus, ketika ibadahnya sahih, dan ketika akhlaknya mulia, adabnya mulia. Imtithal. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan agama. Yang haram, yang makruh. Baik kesyirikan, kekufuran, kebidahan, penyimpangan-penyimpangan, kefasikan, kemaksiatan. Dan semua perkara-perkara yang mungkar. Ditinggalkan. Sehingga yang namanya ahlu jannah. Seseorang yang tidak memiliki kesyirikan sedikit pun. Tidak punya kekufuran sedikit pun. Tidak jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan apapun. Walaupun dia mungkin jatuh dalam tindakan dosa. Yang namanya manusia tidak lepas dari yang namanya dosa. Yang penting tidak syirik, tidak kufur, tidak sesat dalam penyimpangan-penyimpangan pemahaman yang ada. Itu ahlul jannah. Sehingga barakallahu fikum yang menjadi ahlul jannah yang mutakin. Uiddat lil muttaqin. Maka yang akidahnya rusak. Dengan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat. Jangan mimpi dapat surga. Syaratnya belum terpenuhi. Yang manhajnya loyo-loyo. Yang kacau-kacau. Yang menyimpang-menyimpang. Jangan mimpi dapat surga. Yang ibadahnya malas-malasan ritualnya banyak yang menyimpang yang enggak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jangan mimpi dapat surga. Yang masih dalam kesyirikannya, kekufurannya, kebidahannya, kefasikannya. Jangan mimpi dapat surga. Surga itu dipersiapkan untuk muttaqin. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Jangan heran. Uffatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak mengenakan. Barakallahu fikum. Inilah jalur surga, itulah kunci surga. Tidak ada lagi jalur yang lain, tidak ada lagi kunci yang lain. Yang kepingin surga, silakan. Jalurnya jelas. Siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Jalannya Rasulullah SAW dengan mengilmui, mengamalkan sunnah-sunnah Rasul yang tercantum dalam Al-Quranul Karim. Hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijabarkan oleh para sahabat, para tabiin, atau tabiin, dan ulama-ulama setelah mereka. Itu jalurnya. Kuncinya tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kerjakan dalam keseharian kalian dengan takwa Allah. Laksanakan perintah jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan menjadi dan termasuk ahlul jannah. Itu kuncinya. kata ada lagi yang lain barakallahu fikum. Dari sini khonaftina azakumullah muncul sebuah pembahasan penting. Dan itu merupakan satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam. Apa itu? Yaitu tidak diperbolehkan mempersaksikan diri sendiri sebagai ahlul jannah. Dikarenakan kita nggak tahu. Tidak ada nas dalilnya. Kita termasuk ahlul jannah. Hukumnya haram. Menyatakan saya ahlul jannah. Ngaku. Tidak boleh. Tidak ada nas ayat atau hadis yang menerangkan demikian. Yang kedua, tidak diperbolehkan mempersaksikan orang lain, orang lain sebagai ahlu jannah. Kecuali yang ada nas dalilnya. Ada ayat, ada hadis yang menjelaskan mereka termasuk ahlu jannah. Ketika tidak ada, tidak boleh. Tidak boleh kamu katakan Ustadz Fulan dalam surga. Tidak boleh. Syekh Fulan dalam surga. Tidak boleh. Kiai Fulan dalam surga. Tidak boleh. Kenapa ya Pak? Dikarenakan tidak ada nas dalilnya. Surga itu bukan milik kita. Bukan milik saya. Bukan milik anda. Surga itu miliknya Allah Azza wa Jal. Yang berhak untuk menentukan bulan di surga, bulan di neraka. Hanya Allah Azza wa Jal. Sementara kita tahunya dari amal-amal saja. Sehingga tidak diperbolehkan. Mempersaksikan orang lain dengan surga. Tanpa dalil. Di antara bentuk mempersaksikan orang lain dengan surga. Ialah mengklaim ada seseorang yang mati syahid dalam keadaan bukan jihad fisabilillah. Itu kesalahan besar. Ada orang yang tampil katanya jihad, ternyata yang dia lakukan bom-bom bunuh diri. Bom Bali satu, bom Bali dua, bom Kuningan, bom ini, bom itu, bom mobil, ransel, bom pensil, dan yang lain-lainnya ya Pak. Mengebom kantor-kantor bubes mancanegara, mengebom kantor polisi, Aku tembak dengan kepolisian dan segala macamnya. Mati. Terus mengatakan, bulan mati syahid. ada haram. Itu sama artinya kamu mengatakan, Fulan di surga. Dalil kamu mana? Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menerangkan fulan dalam surga, apalagi dengan amalia seperti itu. Itu amalianya kaum khawarij, itu amalianya kaum teroris, itu amalianya kaum ekstremis, itu amalianya kaum radikalis yang tidak sesuai dengan bimbingan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sudah salah ngakunya syahid. Bukan syahid Pak, sangit. Tahu sangit? Bahasa Jawa kosong. Sangit. Ini tolong dicamkan baik-baik. Sebagian harakiin, orang-orang yang bergerak dalam haraka-haraka dakwah, biasa mengklaim tokoh-tokoh mereka dengan syahid. Seperti pergerakan Ikhwanul Muflisin, menyatakan asyahid Hasan al-Banna. as Said Kutub. al shahid Said awal, al shahid Fulan. Kalau sekarang, al shahid Usama Bin Laden. Dan semisal itu, ya. Ini perkara yang batil. Perkara yang menyimpang. Kalimat atau mengklaim Fulan syahid sama dengan Fulan dalam surga. Itu harus pakai dalil. Mana ayatnya? Mana hadisnya yang menerangkan Said Qutb dalam surga? Bahkan para ulama sepakat mengatakan dia yang menyimpang para keluarga. Kecuali, ingat, kecuali bila ada dalilnya. Dalil-dalil yang tegas menyatakan bulan di surga, bulan di surga. Ketika ada dalilnya, maka dikatakan na'am, bulan dalam surga. Di sini barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan beberapa pihak beberapa pihak yang termasuk ahlul jannah. Di antaranya Abu Bakar wa Umar. Disebutkan dalam sebuah hadis datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Juhayfa, Jabir bin Abdullah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dikumpulkan semuanya sahih. disahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan Abu Bakar wa Umar sayyida kahuli ahli jannah min minal awwalin wal akhirin. Abu Bakar dan Umar tokoh sesepuh sesepuh ahli surga dari mulai generasi yang pertama dan generasi yang terakhir. Bukan semata-mata dalam surga. Tapi sayyid, tokoh, jahul, itu orang yang telah e, sebaya. Usia 40 ke atas. Itu gahul. Jadi kalau dibahasakan tokoh, tokoh sesepuh, sesepuhnya Ahlul Jannah. Berarti Abu Bakar di mana ya teman-teman ya, Di surga. Umar di mana ya, kan? di surga. Di surga. Barakallahu fikum. Bahkan dalam riwayat yang lain dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf juga Sa'id bin Zaid dan dia sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan Abu Bakar fil jannah. Langsung nyebut nama. Abu Bakar dalam surga. Umar dalam surga. Utsman dalam surga, Ali dalam surga, Talha bin Ubaidillah dalam surga, Zubair bin Awam dalam surga, Abraham bin Auf dalam surga, Sa'ad bin Abi Waqas dalam surga, Sa'id bin Zaid dalam surga, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah dalam surga. Sepuluh orang disebut dengan al-asharah al mubasharuna bil jannah. Sepuluh orang sahabat yang dijamin dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Untuk sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar khusus mereka dikatakan sebagai sayyid, tokoh, tokoh pemimpin-pemimpin sesepuh, sesepuh ahlul jannah. Barakallahu fikum. Ini khonabdina azakumullah. Satu. Pernyataan langsung, persaksian langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para sahabat tadi, mereka semuanya fil jannah. Dalam keadaan mereka ketika itu masih hidup. Rasul masih hidup. Mereka masih hidup. Sudah dinyatakan dalam surga. Yang kedua, ikhwanatina azakumullah ini semuanya membantah. Mengecam akidahnya syiah rafidah yang mencaci maki dua sahabat yang mulia atau tiga sahabat yang mulia Abu Bakar, Umar, wa Utsman. Bahkan meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Ada sebuah video diposting sampai ke, ke tangan saya video seorang alim Syiah Rafidhah mentalkin dua kalimat syahadatain kepada mu'allaf yang memusuh Islam. Di antara talkinnya jelas syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu wa la syabiha lahu wa la nadhir wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sayyidul khalqi ajma'in. Ada penambahannya. Wa asyhadu anna Aliyan waliyullah. Ini penyimpangan pertama Syiah. Dan yang lebih mengerikan lagi, di situ dia mempersasikan wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Hafsah wa Aisyah binar. Nauzubillah min dzalik. Disuruh syahadat Abu Bakar, Umar, Utsman, Hafsah, Aisyah di neraka. Nauzubillah. Itu pertentangan langsung dengan sabda Rasul. Rasul menyatakan Abu Bakar di surga. Syiah mengatakan dalam neraka. Rasul mengatakan Umar dalam surga. Syiah mengatakan dalam neraka. Rasul mengatakan Utsman dalam surga. Mereka mengatakan dalam neraka bilahi min Hafsah istrinya Rasul. Aisyah istrinya Rasul. Eh dikatakan dalam neraka. Itu artinya mereka menikam langsung Rasulullah SAW. Bukan semata-mata menikam dua sahabat yang mulia ini, tapi langsung menikam Rasulullah SAW. Naudzubillah minhum. Allahul musta'an. Sedikit uh, sampingan para kawan Nah, itu menjelaskan ke kepada kita semuanya bagaimana bejatnya, rusaknya akidah Syiar Rafidhah, mengkafirkan para sahabat. Itu di belakang menikam langsung Rasulullah. Allahul musta'an. Yang lainnya lagi yang termasuk ahlul jannah ialah Al Hasan wal Husain. Dua cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah Hasan dan Husain tokoh-tokoh pemuda-pemuda ahli jannah. Bukan semata-mata fil jannah, tapi tokohnya ahli jannah. Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhuma. Masya Allah. Tapi masih banyak lagi yang lainnya, ikhwan. Khadijah, Fatimah, Maryam, Asiyah, Ummahatul Mukminin. Itu semuanya ditambah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, Ja'far bin Abi Talib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Salam, Zaid bin Harithah, Zaid bin Amr bin Nufail, Harithah bin Nu'man, Bilal bin Rabah, Abu Dahdah, Waraqah bin Naufal, dan beberapa sahabat yang lainnya yang disebutkan langsung dalam hadir, mereka dipersaksikan langsung oleh Rasulullah dalam surga. Ketika ada dalilnya, kita mengatakan enam dalam surga, dalam surga, dalam surga. Ketika tidak ada maka tidak boleh. Kita hanya dikasih izin mempersaksikan secara umum dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, surga tempatnya. Boleh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, surga tempatnya. Atau kita mengatakan surga untuk orang yang bertakwa, surga untuk yang beriman dan beramal saleh, Surga untuk orang yang di atas sunnah. Bisa. Itu secara umum dengan sifat tidak menyebut orang barakallahu Allah. Maka ikhwan bin azakumullah yang jadi masalah tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyebutkan nama kita. Begitu ya, ya? Yakin ya? Yakin. Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang menyebutkan nama kita termasuk ahlul jannah. Berarti masing-masing kita belum punya jaminan. Lalu bagaimana ya Pak? Nyerah? Maka masing-masing kita harus berusaha sekuat tenaga. Itulah perjuangan kita di dunia ini. Berjuang untuk menjadi ahlul jannah. Bagaimana caranya? Dengan menelusuri jalurnya. Jalur surga cuma satu. Yaitu siratul mustaqim. Mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Berislam di atas sunnah Rasul. Kunci surga cuma satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lengkap dengan konsekuensinya diwujudkan dengan takwa. Perintah agama laksanakan, larangan agama tinggalkan. Itu kuncinya. data lagi yang lain. Maka ditujukan kepada segenap muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada. Ini jalurnya, itu kuncinya. Mari kita bersama-sama barakallahu fikum menyisihkan dengan baju untuk menggapai surganya Allah Azza wa dengan jalur dan kunci di atas. Nasrallah taufiq wassalamah wa nasrullah al-jannata barakallahu fikum amin ya rabbal alamin <clears throat>